بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan sebagai biasanya marilah kita bersama-sama membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Ma'asyiral muslimin banyak persoalan di dunia yang perlu kita teliti perlu kita pelajari dan kita prihatinkan. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Lebih kuat keyakinan kita. Dan lebih mengerti kebesaran-kebesaran Allah. Dalam hal ini kita hendaknya selalu berada berdampingan dengan Al-Qur'an selalu berada di samping Al-Quran dan sunnah Rasulullah Wasallam, Sebab dialah yang paling bisa memberi atau menyumbangkan sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita yang cepat dan serba kilat ini sewaktu-waktu kita butuhkan itu hanya Al-Quran lah yang menyumbangkan dan sanggup memberikan kepada kita kepuasan kalau kita mau mempelajarinya mau membuka lembarannya dan mengerti sebenar-benarnya apa Al-Quran itu dari siapa ia datang karena itu saudara-saudara Al-Quran satu-satunya sandaran kaum muslimin yang tidak akan habis-habis sumbernya. Satu buku standar yang ditinggalkan oleh Allah kepada kita dengan catatan selama masih ada matahari, selama masih ada bumi ini, maka kamu masih bisa memanfaatkan Al-Qur'an sebaik-baiknya dan sepuas-puasnya di bidang ilmu pengetahuan misalnya. Hal itu luas sekali. Asal kita ada waktu mempelajarinya. Maka kita akan dikenyangkan oleh Al-Quran dengan bahan-bahan ilmiahnya. Yang kadang-kadang membantah teori-teori para sarjana di dunia ini. Teori-teori yang paling baru yang ditemukan oleh sarjana-sarjana dunia. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran Asal ada dua syarat Kita ada kesediaan ilmu pengetahuan yang ada Dengan ikhlas Maka kita akan ketemu bahan-bahan yang aneh sekali Tadi sore saya oleh salah satu teman dibacakan Satu rencana artikel Dia menyebut Al-Quran dalam ayat wa min ayatihi a'udhu billahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi la ayatin ni qawmin yasma'un dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidurmu di waktu malam dan di waktu siang masalah tidur ini oleh banyak ahli-ahli kedokteran dan bagian-bagian fisika menyelidiki tentang hal tidur apa artinya tidur kalau mereka sekarang menafsirkan bahwa tidur itu adalah sekedar menghilangkan kelelahan badan. Jadi badan yang sudah lelah, capek daripada satu pekerjaan, maka tidur itu akan menghilangkan capek ini. Menurut Al-Quran itu tidak begitu tepat. Sebab ada kalanya orang tidak capek bisa tidur. Orang di atas tempat tidur bisa tidur. Dibahaslah oleh artikel yang akan dicalonkan dimuat dalam salah satu majalah itu betapa indahnya pembahasan tentang tidur. Sampai berbicara tentang bahwa makhluk-makhluk yang lain ini juga memerlukan tidur. Dari mana datangnya ngantuk? Bagaimana manusia ini tahu-tahu pada waktu-waktu tertentu Bilai waktu malam terus dia ngantuk saja. Dan ngantuk itu kadang-kadang tidak bisa dilawan. Tidur. Bangun daripada tidurnya merasa satu kesegaran yang luar biasa. Yang tadi pertama ngantuk itu dari mana? Dan kesegaran itu datangnya dari sebab apa? Rupanya juga makhluk-makhluk yang lain, maaf-maaf seperti anjing memerlukan tidur, hewan-hewan memerlukan tidur, ikan di laut memerlukan tidur. Di Soviet dicoba, di negeri Rusia dicoba, anjing yang tidak dikasih makan sama sekali. Tapi tidur diberi kesempatan. Dan anjing yang tidak diberi kesempatan tidur, tapi makan minumnya dikasih. Rupanya yang anjing tidak dikasih tidur ini tidak bisa tahan lebih dari lima hari, mati. Tapi anjing yang dikasih makan, dikasih minum bisa tahan 20 hari. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala menggugah perasaan kita. Wa min ayati manamukum bil wan Jangan kita sembrono menerima nikmat tidur itu. Tidur itu kadang-kadang mau dibeli orang dengan harga 100 ribu Dia kepingin tidur satu malam Dia beli 100 ribu ini yang tahu ini orang yang pernah kena penyakit-penyakit. Yang pernah kena penyakit tidak bisa tidur. Dari itu saudara-saudara, salah satu daripada ini. Tanam-tanaman ini juga tidur. Bunga-bunga itu ada yang tidur, diam, lalu sesudah dia bangun dari tidur kira-kira jam 3 sore, eh, malam, jam 3 malam, mekarlah bunga-bunga itu. Atau semi-seminya itu mekar bangun ya. min ayatillah subhanahu wa ta'ala ini di bidang ilmu pengetahuan di bidang ilmu fisika atau ilmu eksakta begitulah Al-Quran menggugah perasaan umat manusia untuk belajar tentang hal ini semuanya dan banyak lagi hal-hal semacam itu dalam Al-Quran yang bisa kita pelajari dan kita akan temukan ilmu ilmu pengetahuan yang luar biasa jadi kadang-kadang Al-Quran tidak cocok dengan pendapat sarjana ini dan pendapat mereka inilah yang harus dikoreksi Al-Quran tetap masyarakat muslimin itu di bidang ilmu tapi di bidang metafisik di bidang rohani kita harus mengerti apa yang mengitari kita ini Siapa di antara kita yang bisa tahu bahwa di samping dia itu ada makhluk-makhluk seperti malaikat dan jin dan setan? Siapa yang akan tahu coba tidak ada Al-Qur'an yang memberitahu bahwa di sampingmu ini wahai umat manusia bukan kamu saja yang merupakan makhluk Allah. Di sampingmu ada makhlukku yang namanya jin, yang namanya malaikat, yang namanya setan. Setan itu lawanmu. Malaikat itu kawanmu. Dan jin bisa menjadi lawan, bisa menjadi kawan. Ini kalau umpamanya tidak ada Al-Quran, apa bisa sampai akal manusia menemukan ini makhluk yang samar dan tidak bisa dilihat seperti itu? Jadi kita diberitahu oleh Al-Quran. Dan jangan lupa bahwa tiap makhluk ini mempunyai pengaruh terhadap kita. Baik negatif maupun positif. Pengaruh-pengaruh semacam inilah yang mesti kita prihatinkan dan ingat selalu. Kemudian daripada itu Al-Quran menunjukkan kepada kita kewajiban-kewajiban. Yaitu seperti yang diterangkan oleh Imam Ahmad nanti dalam alinea yang pertama. Menurut riwayat Al-Mirwazi. Imam Ahmad meriwayatkan sesuatu tentang apa sebenarnya. Kita ini dikejar oleh apa di dunia ini. Lalu nanti kita bisa tahu sampai di mana kita punya posisi dan kedudukan kita di dunia ini. Begitulah sebenarnya yang perlu kita selidiki daripada Al-Quran dan e, terapkan pada pengertian dan pengetahuan kita. Kemudian di dalam bidang moral, di dalam kemasyarakatan, semua itu disebut oleh Al-Quran untuk menjadi membahani kita dalam hidup ini. Sebab kita kalau tidak dibahani oleh Al-Quran, tidak ada sesuatu yang bisa kita terima daripada Al-Quran, maka kita tidak ada artinya di dunia ini. Kita hidup tanpa lampu. Dan jangan lupa umat-umat lain sebenarnya sudah lama mengambil manfaat daripada Al-Quran itu. Cuma mereka tidak menyebutkan bahwa mereka mendapatkan itu daripada Al-Quran. Khususnya di bidang hukum. Makhluk eh, manusia-manusia lain yang bukan beragama Islam juga sudah berhasil membawa ilmu pengetahuan Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi mereka. Cuma mereka tidak mengakui hal itu. Jadi Al-Quran dan Sunat Nabi Muhammad SAW betul-betul akan sanggup memimpin kita semua kalau kita memang sudah siap menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Allah untuk dipimpin oleh Al-Quran tapi kalau kita masih acuh tak acuh masih enggan maka kitalah yang sebenarnya terbengkelai Kitalah yang terlantar. Contohnya bagaimana? Contohnya benarnya terbengkelai. Kitalah yang terlantar. Contohnya bagaimana? Contohnya ya kita keadaan kita sekarang ini. Tidak usah kita memikirkan umat-umat yang telah lampau. Kita harus memikirkan keadaan kita sekarang. Karena kita tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran. Kita tidak lagi berorientasi dengan Quran dan berkonsultasi dengan Quran, maka kita sekarang ini ketinggalan dalam segala galanya. Ketinggalan dari A sampai Z. Tidak ada sama sekali kemajuan yang kita capai. Tidak ada sebab lain, sudah diselidiki oleh ulama. Sudah dibahas oleh ahli-ahli pikir Islam. Diketemukan cuma satu sebab, yaitu kita, umat Islam. Tidak lagi mengindahkan pelajaran Al-Quran tidak lagi mengimankan keterampilan Al-Quran itu dalam memimpin kita di hidup seperti ini sehingga kita ketinggalan dan akan pasti terus ketinggalan selama kita belum sadar dan belum menyadarkan teman-teman kita untuk cepat-cepat mengamalkan isi syariat Islam yang datang sumber pertama dan utamanya dari Al-Quran dan Sunnat Nabi Muhammad SAW. Marilah kita sekarang mulai melihat alinea pertama. Qala al-Mirghazi Dakhaltu ala al-Imam Ahmad فقلت له كيف أصبحت فقال كيف أصبح من ربه يطالبه بالفرائض والملكان يطالبانه بإصلاح العمل ونفسه تطالبه بشهوات بهواها وإبليس يطالبه بالفحشاء wa malakul maut yutalibuhu biqabdi ruhi wa iyaluhu yutalibunahu binafaqatihim Ma'asyiral muslimin ada enam persoalan waktu Imam Ahmad ditanya oleh muridnya Al-Marwazi Beliau menjawab, ditanya bagaimana kabar Tuhan? Bagaimana kabarmu? Kaifa asbahta? Yani di waktu pagi ini bagaimana keadaanmu? Dia bilang keadaannya apa lagi? Keadaan manusia yang bagaimana sekarang ini? Ya keadaan manusia yang dikejar-kejar oleh kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Allah menuntut daripadanya untuk beribadah, untuk mengerjakan kewajibannya terhadap Allah Kemudian bukan itu saja kata dia. Dua malaikat yang di samping kanan dan kirinya selalu menuntut supaya dia <clears throat> memperbaiki tingkah laku dan amalannya. Kemudian nafsunya dia ya artinya hatinya menuntut pelbagai keinginan-keinginan setiap orang sekarang dituntut oleh keinginan-keinginan hawa nafsunya. Ingin itu, ingin ini dan biasanya hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada yang tidak baik. Kemudian iblis mengajak-ngajak dia supaya dia berbuat kejahatan. Kemudian malaikat mati Israel mengejar dia untuk mencari mengambil rohnya dan keluarganya mengejar-ngejar minta belanja. Inilah keadaan seorang manusia hidup di dunia. Jadi ini kanan kirinya itu mengitari dia begitu. Malaikat maut menunggu, mengejar dia. Jadi kalau kita jalan ke depan dia ikut ke depan. Ke belakang kita dia ikut ke belakang. Artinya dia mengejar, menuntut supaya selesai pekerjaannya terhadap kita. Keluarga menuntut belanja, Nafsu minta dituruti syahwat-syahwatnya. Iblis mengojok-ojoki kita supaya kita berbuat kejahatan. Dan kedua malaikat supaya kita memperbaiki amal, memaksa kita dan menyuruh kita supaya kita punya amal kita perbaiki. Dan Tuhan sendiri yang pertama-tama dan yang paling penting menuntut supaya kita melakukan ibadah sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, tidak ada riak, tidak ada ujub, Beginilah keadaan seorang manusia. Kalau sudah begini, apa yang mesti dia kerjakan? Kalau kita semuanya kira-kira sudah dapat memahami ini dan kita merasakan bahwa kita juga dikejar oleh enam perkara ini, enam apa tujuh? Enam ya, enam perkara. Maka sebenarnya tidak ada pilihan buat kita sekarang kecuali kita menghadapi dunia ini dengan waspada dan dengan hati-hati. Kita harus menghadapi dunia dengan kesadaran dan pengertian yang cukup akan kewajiban dan tugas yang sebagaimana e, merupakan konsekuensi daripada tuntutan tadi itu. Jadi kalau ada tuntutan seperti tadi, maka sudah pasti harus ada suatu keikhlasan untuk kita berkorban atau beramal yang soleh dalam menghadapi masalah-masalah yang dituntutkan kepada kita itu tadi. Jika tidak, maka kita rugi. Maka kita akan mengalami satu jalan buntu dalam hidup ini. Jadi kalau hawa nafsu kita ikuti terus, kalau kita lempiaskan apa kemauannya, maka kita akan rusak, akan binasa umur yang begini singkat tidak cukup untuk memenuhi kemauan-kemauan seluruh hawa nafsu kita tidak bisa kita pakai untuk memenuhi keinginan-keinginan kita kalau kita misalnya meninggalkan amal soleh sebagai tuntutan Allah kepada kita maka kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sendiri dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak sholat, padahal Allah menuntut kita supaya kita beribadah, kita tidak sholat berarti kita sudah mulai masuk di dalam satu arena perkelahian dengan diri sendiri dan pertentangan dengan otak dan pikiran kita sendiri akhirnya kita rusak juga itulah yang pertama masyarakat muslimin jadi dari alinea yang pertama ini kita harus waspada harus tahu apa kewajiban kita. Harus mengerti betul-betul apa yang menuntut kita. Sehingga kita tidak hidup berjingkrak-jingkrak kesenangan saja, tidak tahu apa kewajibannya dan bagaimana itu maut mengejar kita. Sebagai contoh lihat ini jamaah haji yang pulang. Mereka senang akan ketemu dengan keluarganya yang di Indonesia tentunya sudah menunggu ada yang menunggu dengan panitia-panitia penyambutan, ada yang menunggu dengan macam-macam kemeriahan. Mereka sudah puas sesudah melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba maut mencengkram mereka. Malakul maut yutalibuhu yutalibuhum biqabdi arwahihim. Dan matilah mereka dalam keadaan baik tapi syukur bahwa eh, kesudahan khatimahnya ini kesudahan baik. Ada yang seperti begitu dalam keadaan tidak baik. Ada yang dikejar oleh malakul maut dan ditemukan dia di bar atau di kemidi. yang jelas. Ada dituduk dimasuk dia duduk-duduk dibaduk sambil rokokan. Ditemu kubuk sama malaikat maut dan selesai dia. Jadi masalahnya masalah malaikat maut itu betul apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ini. Imam Ahmad tidak melebih-lebihkan. Malakul maut yutalibuhu bigabdi ruhi. Lalu keluarganya menuntut belanja, itu menuntut ini, menuntut. Dia ini kalau orang yang sembrono, berarti ini orang tidak tahu apa hidup. Belajarlah dari Imam Ahmad. Yang kedua, su'ila ba'dul hukama ayyul umuri ashaddu idraran faqala ashadduha idraran salah satu asya al istibdan wat-tahawun wal-ajalah Salah seorang cendekiawan ditanya, tingkah laku apakah yang paling berbahaya? Beliau menjawab tiga perkara. Pertama, kesewenangan. yakni tidak memperdulikan orang tidak meng mengira-ngirakan apa kemauan orang. Alhasil ketidakpedulian itu namanya istibdad. Maunya itulah yang terjadi. Jadi dia misalnya berbuat apa saja itu tidak mengindahkan uh, apa apakah orang ini senang dengan perbuatan saya? Apakah saya ini menyusahkan orang? Apa saya ini mengganggu orang? Itu tidak peduli. Dia maunya ini adalah terjadi begini. Ini namanya istibdad. Kalau berkuasa misalnya, tidak mempedulikan apa kemauan rakyat, kemauan dia dan kepalanya. Biar rakyat terlantar tidak peduli asal pokok kemauanku terlaksana. Di dalam keluarga dan berumah tangga juga istibdad, artinya yang laki atau yang perempuan menentukan dia punya kemauan tanpa mengindahkan kepentingan yang lain. Itu namanya istibdad. Ini paling besar bahayanya. Kalau tidak bahaya yang kita lihat sekarang terasa, bahaya-bahaya di balik latar hidup ini juga mesti ada. Seorang pemuda, dia mau kepingin ngebut, dia senang ngebut, dia buka kenalpot sepeda motornya, dia bunyikan pol, dia tidak pergi. Apa dia itu mau punya perhitungan bahwa orang lain juga mendengar suara begini. Ada orang sakit, ada anak kecil, ada orang sakit jantung dan tua, ada orang sedang tidur, dia tidak memperdulikan itu. Ini namanya istibdad. Kadang-kadang dilepaskan seperti mercon atau seperti eh, tembakan pelor-pelor itu. Dia girang dalam itu, dia tidak ada pikiran. Seakan-akan hidupnya ini dia toh. Lain orang tidak punya kuping. Dan malah tidak ada kuping yang mendengar. Masa bodoh sudah. Inilah berbahaya. Kemungkinan berbahayanya kepada dia. Kalau dia umpamanya ngeliwati kampung di mana orang soleh banyak dan mendoakan, tidak lama orang itu. Yagi, doa mazlum laisa bainahu wa bainallahi Kalau orang teraniaya, orang soleh bangun malam tidur baru tidur sang pengebut jalan dengan suara ledakan-ledakan kayak jet yang di atas itu tanpa memperdulikan dia orang itu terkejut dia senang sepi yang dunia ini sepi tidak ada teko seliro tidak ada pikiran dia kira lantas orang itu merasa melihat dia itu wah gagah tidak tahu orang sudah muak mendengar dia itu dan melihat dia dan wajahnya sepedanya sudah muak dia tidak berasa itu nasallallahu alafiyah mudah-mudahan kita selamat daripada perbuatan istibdad itu satu contoh banyak seperti ini contohnya yang kedua at-tahawun tahawun itu sembrono sembrono dalam segala hal tidak baik pasti akibatnya tidak baik. Saya tidak menemukan bahasa Indonesia sembrono itu apa yang tepat. Jadi saya kira sembrono ini sudah tepat kita mengerti ya. Sembrono itu artinya seperti sesuatu perlu kita perbaiki, kita tidak perbaiki, kita sembronokan. Dalam mobil misalnya, ada satu onderdil tidak tepat tempatnya atau tidak baik. Mestinya cepat-cepat kita perbaiki, kita sembrono nanti saja, besok saja, minggu depan saja. Akhirnya membawa kecelakaan. Tidak boleh sembrono. Apalagi hidup. Sembrono dalam hidup lebih berbahaya lagi. Sebab kalau kecelakaan mobil membawa kita mati, mati itu bisa juga kita dapat husnul khatimah. Karena kita orang baik, karena kita sholat tidak pernah tinggal, puasa tidak pernah tinggal. Jadi orang baik mungkin kematian itu menyebabkan kita cepat masuk surga. Ya tidak begitu ditakuti mestinya. Tapi yang berbahaya itu kalau sembrono di bidang rohani sehingga kelakuan ini membawa kita mati su'al khatimah. Sudah dikasih tahu bahwa keadaan ini buat kamu adalah merupakan sesuatu yang haram. Sembrono. Sembrono macam-macam. Menyimpan bahan-bahan peledak misalnya di tempat-tempat umum. Sembrono kita bukan ahli dalam soal ini. Tahu-tahu satu waktu meledak gitu. Tiga empat ribu jenazah sekaligus dibawa oleh kaum muslimin. Ini sembrono. Jadi asyadun asyadul asya idraran ini sembrono. Orang yang menyimpan bahan peledak itu mestinya orang insinyur bagian kimia, teknik mengerti. Ada satu orang tanya, saya mau, mau muat suket basah saya muat kayak hewan kata dia saya ini ada 40 atau 50 ekor sapi dari Waingapu mau dimuat ke Surabaya nah, saya mau muat suketnya sekali iya boleh tapi kalau suket basah tidak boleh suket kering boleh lah kok aneh iya kalau basah terbakar di palka aji dia bilang kalau begitu ini terbalik saya punya saya punya tahu kalau kering yang terbakar dia bilang kering tidak saat itu air sudah tidak ada. Air itu yang menyebabkan api terbit. Baru dia tahu. Rabbi zidni ilmu Jadi jangan sembrono. Yang ketiga, keburu-buru, al-ajalah. Memang wataknya manusia ini ya minta segala-gala itu cepat. Wa legal insanu ajula. Tapi kalau tidak ada ke dalam keadaan nikmat tidak sedar, Misalnya dia punya badan seger, tegap, kuat. Tidak pernah bilang Alhamdulillah. Tidak pernah dipakai badan yang kuat itu untuk bangun malam, hatta satu malam. Tidak pernah dipakai puasa Senin Kemis walaupun buat satu minggu, satu satu minggu saja, satu pekan saja. Tidak pernah dipakai untuk sesuatu yang baik. Dipakai terus untuk maksiat. Untuk begadang malam, jaga malam, tidak ada kerjanya, duduk-duduk, samrah-samrawan, main domino sampai jam malam, jam 2, jam 3. <clears throat> Tetapi orang itu juga, orang itu bukan orang lain. Orang begitu itu kalau sakit, belum apa-apa sudah pergi dokter. Lantas beli obat, obat itu minta sekali minum sudah sekali sembuh. Lantas pergi ke sana minta didoakan, minta begini. Dia seperti bukan dia yang pertama yang sembrono pada badannya dan bukan seperti bukan dia, seperti orang lain. Padahal dia itulah yang mencerai beraikan kesehatannya. Itu adalah sebagai akibat. Orang misalnya miskin, diganjar oleh Allah SWT, dicoba menjadi miskin, tidak kuat budi, minta cepat jadi kaya. Kadang-kadang tidak kuat karena dia kepingin cepat, dia ambil haknya orang, dia korupsi, dia utang tidak bayar, niatnya sudah tidak bayar, lalu dia apa pinjam hak orang dipakai ini orang tidak betah buru buru nafsu jadi sama dengan orang yang sudah haus dijanji akan diberi minum air yang bening yang bersih tapi karena dia kesusu kata orang Jawa kesusu dia minum air got salahnya dia dia sudah minum memang dia sekarang sudah mengenyangkan minum uh, kepu mengenyangkan kebutuhannya dia akan air. Tetapi sayang air kotor yang diminum. Coba dia tunggu sebentar dia dapat giliran dipanggil untuk dapat satu gelas air bersih dan yang dingin baik. Tapi tidak kuat manusia ini perlunya yang kanti, yang sabar, jangan kesusu-susu. Dan inilah penyakit umat manusia. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam anak Adam ini cepat, minta apa-apa itu cepat. Kalau mendoa, mintanya kontan. Jam satu malam tadi mendoa, mestinya pagi subuh sudah kontan ada. Maunya itu begitu. Seakan-akan tidak ada Allah yang menentukan ini lebih baik, kapan waktunya itu tidak peduli. Yang minta cepat. Ini namanya keburu-buru. Dan ini juga merugikan. Sampai kepada masalah-masalah pertanian. Sekarang kaum tani sudah tidak tunggu sampai itu buah masak betul. Seperempat masak sudah diturunkan. Dan kepingin supaya ini kelihatannya baik, dikukus, dikasih asap. Maka kates itu kelihatan kuning. Seperti suluan betul, padahal anyep, tidak ada rasanya. Belum tua. Mangga, dikemerotok, diturunkan semua, belum waktunya ya mungkin dia takut dicuri orang mungkin takut dimakan uh, burung mungkin apa ya manusia kepingin dia dapat itu hasil akhirnya dia keluarkan barang yang tidak sempurna dan begitulah semua keadaan yang ada sifat al-ajalah pasti di belakangnya ada an-nadama fil ajalatin nadama lalu kemudian ditanya pula وما أشدها تأييدا وما أشدها تأييدا قال مشاورة العلماء وتجربة الأمور وحسن التثبت katanya apa sekarang sebaliknya supaya apa yang paling menguatkan manusia punya posisi jawabnya itu orang tiga yang pertama musyawarah dengan ulama, dengan orang-orang yang berpengetahuan. Musyawarahlah. Jangan berkesenangan, jangan senang-senang. Musyawarahlah apa yang kamu ingin perbuat, apa yang kamu ingin kerjakan. Musyawaratul ulama dan memanfaatkan pengalaman-pengalaman sendiri. Kita ini ada banyak pengalaman yang sudah pasti kita kerjakan dan kita rasakan atau kita alami. Tetapi jarang sekali di antara kita yang mempergunakan pengalaman ini sebagai bahan pelajaran. Pengalaman banyak, tetapi sedikit yang memanfaatkan pengalaman-pengalaman itu. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma al ibar wa al i'tibar." Alangkah banyaknya pengalaman-pengalaman. Tetapi sayang, yang memanfaatkan pengalaman ini sedikit. Jadi banyak orang bisa berbicara, tapi yang konsekuen menetapi apa yang pembicaraannya itu sedikit. Karena itu, kita ambil saja garis pokok yang dimaksud oleh ulama ini musyawarah kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan ulama. Alhamdulillah di mana-mana saja ada orang-orang ulama, ada orang-orang yang yang berpengalak berpengetahuan. Kepada mereka itulah kami minta pendapat-pendapat mereka. Dari hasil pengertian dan pengetahuan mereka itulah kita ambil sebagian untuk kepentingan kita punya masalah yang kita akan musyawarahkan itu. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Makhoba manis man Tidak akan menyesal, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Misalnya dia mau kawinkan anaknya, dia mau berdagang dengan si A, dia mau berangkat ke satu tempat. Itu dia mesti kalau dia mau selamat, mau ingin mendapatkan hasil yang baik, dia harus bermusyawarah. Jadi dia musyawarah dengan orang-orang yang mengerti masalah. Ma'asyiral muslimin, mari kita menginjak yang ketiga. Qala Al-Fudail Ibnu Iyad. Fudail ibn Iyad adalah salah satu orang dari tokoh-tokoh ahli tasawuf. Membuat satu semacam ukuran, semacam termometer untuk kita mengetahui Eh, diri kita di sisi Allah sampai di mana harga dan nilai kita ini di sisi Allah beliau berkata begini idza aradta an ta'rifa qadraka 'inda Allah fanzur ila qadril qur'ani 'inda." kalau anda ingin mengetahui kalau anda ingin mengetahui tingkat anda di sisi Allah maka lihatlah sampai berapa jauh engkau menilai Al-Quran itu Atas dasar itulah kita bisa tahu sampai di mana kita punya martabat inda Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menilai Al-Qur'an dengan sewajarnya itu orang tidak ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jangan jauh-jauh, mari kita sekarang melihat apa Al-Qur'an itu sebenarnya di sisi kita. Sampai di mana penilaian kita terhadap Al-Qur'an? Coba kita koreksi diri. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ayuhai Muhammad kalau kalian ini betul-betul mencintai Allah maka ikutilah aku nanti Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu begitulah janji Allah dalam Al-Quran tetapi sekarang sampai di mana ayat ini kita gunakan dan kita nilai? Allah sebenarnya tidak kita cintai. Sebab hampir semua pemberian Allah tidak kita manfaatkan untuk ibadah. Hampir semua. Kecuali sedikit sekali. Misalnya ibadah sholat Jarang sekali orang yang khusyuk. Mengunyah salat itu sampai dia berasa betul lezatnya salat. Umumnya salat kita cepat. Umumnya salat kita tidak ada konsentrasi. Jadi pikiran kita itu selamanya waktu salat itu justru dia melayang. Jadi kita punya nikmatnya Allah kepada kita ini tidak kita manfaatkan tidak kita rasakan betul-betul nikmatnya sholat ini dengan anggota dan dengan rogo yang diberi oleh Allah ini kita tidak merasa apa-apa dan harus disayangi itu apalagi kalau terus kita diberi, dikasih harta oleh Allah kita tidak bisa manfaatkan itu kita simpan atau kita buang pada yang tidak perlu dua-dua tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya Kata Allah SWT dalam Al-Quran, belanjakanlah. amfibu mimma razaqnakum. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala syaba'ah. Belanjakan apa yang sisa daripada kamu punya kebutuhan. Kita tidak indahkan ini Al-Quran. Jadi kita nilai ini dengan seperempat harga pun tidak. Jadi sebetulnya kita tidak nilai. Ya walaupun kita tidak bilang Al-Quran ah, tidak saya nilai. Tetapi kelakuan kita terhadap fulus menunjukkan bahwa kita tidak mengindahkan itu Al-Quran. Allah mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Kita mendekati itu. Setidak-tidaknya dengan melihat, setidak-tidaknya dengan macam-macam. Baik yang perempuan maupun yang laki. Yang perempuan kalau jalan di mukanya orang laki malah disengaja seperti dia jalan di panggung mode show ini betul-betul mengecewakan betul-betul menjadikan kita mengatakan perempuan ini tidak mengindahkan Allah Subhanahu wa taala kudungnya disampirkan dia jalan seperti tidak ada orang di dunia sepi seperti dia baru keluar dari jeding saja nah asyara muslimin ini sebenarnya mengecewakan dan ini kita saksikan saban hari Perempuan ini kalau kita tanya sama dia nilainya ayatul hijab yang di dalam Quran itu kau kemana akan? Kon buat non di ayat hijab ini? Diakui apa tidak? Nah, kalau bilang saya Kristen, ya sudah sudah. Bismillahirrahmanirrahim sudah. Kita pakai hukum Kristen. Betul saudara? Ini tidak masih mengaku muslimat. Lalu kata Imam Ahmad, nah, kata Fubail, nilainya Quran sama kamu itu di mana? Kalau begini, artinya Quran tidak kita nilai sama sekali ya kita buang. Lah kalau kita membuang Al-Quran, tahu sendiri, dunia ini dengan seisinya membuang kita. Coba itu kambing sapi bisa diberi, tidak diberi oleh Allah rahmat, maka kambing dan sapi itu akan membuang umat Islam ini sekali. Ini termasuk istibdad ini interupsi, ini istidlal. Kambing dan sapi itu akan membuang kita umat Islam. Saking bencinya itu hewan kepada kita. Apa sebab? Soal kita tidak menilai ayat Al-Quran. Kita tidak tahu menempat ayat, menempatkan ayat Al-Quran ini di tempatnya. Sampai kita jadi begini. Masyarakat muslimin. Yang untung di dalam perbuatan-perbuatan umat Islam tidak menilai Al-Quran ini yang untung cuma setan dok dan kaki tangannya Yahudi, Salibi, eh, komunis dan lain-lainnya itu yang untung yang rugi kita dan tidak ada orang yang berakal kepingin dirinya tetap rugi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam rangka ini Sayyidina Utsman bin Affan berkata, lihat alinea yang keempat, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Utsman bin Affan berkata, "Andai kata hati kalian bersih, maka kalian tidak akan kenyang daripada mendengar firman Allah." Tahukah kita saudara-saudara? Firman Allah ini kalau kita baca buat orang yang hatinya bersih wadah hatinya ini bersih dia semakin kepingin membaca quran tidak mau berhenti rasanya tapi coba kita catat orang yang hatinya kotor dia kalau baca Quran itu satu mukrak saja sudah mau berhenti ini masing-masing mengoreksi dirinya tidak usah kita menunjuk kepada orang lain Masing-masing kita menilai kitabnya diri. Kalau kita membaca Al-Quran, berasa kepingin terus membaca, semakin banyak kita baca, semakin senang, itu tandanya kita punya hati ini bersih. Asal jangan ada ria Ada orang membaca banyak supaya orang bilang, wah Masya Allah, wong iku nek baca Quran, jam-jaman dah lereng. Saking wali nih wong iku, barangkali dia kepingin digitukan orang, itu bacaan afkir, tidak ada hati. Tapi kalau kita memang membaca Quran memang dari hati dan merasa bunga dan senang membaca Quran, tandanya kita punya hati ini bersih. Dan tidak kenyang-kenyang kita membaca Quran atau mendengar Quran. Ada satu orang dia sengaja membeli pita Al-Husari satu Quran. Al-Quran Al-Murattal, Al-Qira'ah Al-Murattalah itu satu Quran satu seri. Kalau habis dia putar lagi, habis putar lagi. Kesenangannya itu. Jadi pita-pitanya di rumah itu ya pita-pita bangsanya itu. Sedang kadang-kadang kita masuk rumahnya orang kita lihat dua keranjang pita itu pita yang tidak baik. Pita-pita porno, lagu-lagu uh, hipis dan lain lain Ini bedanya antara yang orang yang bersih hatinya dengan orang yang penuh dengan syahwat dan kekotoran. Sama saja dengan saudara sendiri, kalau mau menempatkan kuah yang bersih misalnya, warawon misalnya, saudara tidak akan pilih baseball, tidak akan pilih tempat ludah, betul? Tidak ada orang menaruh kopi susu di pengidol. Apa sebab? Bukan tempatnya, walaupun itu pengidol baru dari toko, bersih, juga orang tidak senang melihat itu kopi susu di dalam begitu Kopi susu itu tempatnya gelas kristal. Membuka nafsu untuk lebih senang minum. Juga Allah subhanahu wa ta'ala dia lebih mengerti. Dia tidak akan menempatkan ayat-ayatnya yang suci itu di dadanya satu orang yang penuh dengan kotoran. Artinya dengan benci, dengki, eh, hasut, dan sombong, dan lain-lainnya. Tidak mungkin Allah SWT keliru menempatkan Al-Quran menjadi kesenangan hatinya orang yang begitu itu. Karenanya kata Sayyidina Uthman bin Affan, "Lau andai kata, lau itu jikalau hatimu ini bersih, maka kamu akan merasa nikmat mendengar Quran dan membaca Quran." Ya kita sekarang ya cuma tanya saja, aku ini, saya ini sekarang ini bagaimana? Senang apa tidak baca Quran? Kalau senang ya insya Allah hati kita betul-betul bersih. Betul saudara-saudara? Mudah-mudahan kita yang hadir ini semua dan yang hadirat hati kita termasuk hati yang bersih. Sehingga kita kalau baca Quran itu bunga seperti kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya kira apa yang tertera dalam empat alenia dalam diktat yang judulnya iman dan kelakuan telah saya komentari seperlunya. Barangkali setelah ini ada perlu dalil Rasionya manusia ini pro saudara. Pro Quran saudara. Kenapa mesti ada ikrah? Itu sebabnya Nabi eh, Allah SWT melarang kita pakai sistem ikrah. Tidak perlu itu. Kalau saudara punya berlian air laut besarnya seperti telur ayam, tidak usah saudara pakai tawarkan dengan paksa. Tidak orang kalau lihat ini mampu dia mesti beli. Sudah bicara sendiri dia mempropagandakan dirinya sendiri. Masyarakat muslimin, Islam mengumumkan perintah demikian dan mengamalkannya di tengah-tengah dunia sekelilingnya yang mempergunakan paksaan, perkosaan, dan segala macam penganiayaan dalam mencari pemeluk baru. Kaum Quraisy di Mekah menganiaya, menganiaya Bilal, Ammar, Sumayyah, dan ratusan kaum muslimin yang memilih Islam dengan sukarela. Kerajaan Romawi memaksa umat-umat manusia memaksa sampai setelah umat Islam kalah di Spanyol, sisa-sisa kaum muslimin itu dikumpulkan semua seperti begini. Disuruh mele, masuk agama Katolik apa kita aniaya? Banyak yang mengatakan kami tidak pilih. Mari. Ini bibirnya dipotong semuanya. Sehingga tidak punya bibir. Kupingnya diputus. Dan kubur-kuburan yang ada di situ dibuang semua. Ini ekra. Tapi kita tidak pernah menyalahkan itu. Waktu kita berkuasa di Spanyol 800 tahun, tidak pernah satu orang dipaksa masuk Islam. Masuk karpnya sendiri. Itu sebabnya karena umat Islam kalau kalah dari satu tempat, tidak ada umat Islam lagi. Dihabiskan, ditumpas, ludes. Tetapi sebaliknya kalau umat Islam berkuasa, agama lain masih banyak. Islam menguasai Mesir ini 1200 tahun. Sekarang masih ada orang-orang kopi zaman dulu itu sampai sekarang masih tetap dengan sinagognya, dengan cara-caranya, dengan, masih ada. Tapi waktu umat Islam kalah di Spanyol, tidak diberi satu manusia nyawa berhidup. Waktu umat Islam kalah di Bukhara kepada komunis, ditumpas. Waktu umat Islam di RRT kalah, di bawah pengaruh, mau habis. Itu ik ikrah, dan begitulah watak kebatilan itu merendah, bedal, merandal. Dia takut kalah. Kalau kita tidak takut kalah, sebab kemenangan pasti bergilir. Tunggu saja asal kita taat kepada Allah dan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana di Thailand, di mana itu usaha pengkristenan berjalan dengan paksa. Perusahaan besar misalnya, mengadakan satu e, rasionalisasi pemecatan besar-besar terhadap kaum muslimin lalu sesudah dipecat dengan alasan itu dan ini entah lagi para penginjil liwat mendatangi kamu kerjanya apa kenapa kau nganggur ya sudah tenang orang baru dipecat sudah ada understanding tahu-tahu sudah masuk masyarakat muslimin hal-hal semacam ini banyak yang terjadi. Yang aneh itu dalam berita majalah Tempo, saya sendiri tidak baca, ada orang menyampaikan kepada saya, tanggal 18 November, catat saudara, bahwa ada satu SD, namanya SD Empress Kali, Kaliboto, Jatiroto. Di situ dikatakan uang Amerika itu menyerempet ke situ, di Jatiroto, nyerempet ke situ. Namanya itu SD Dana Bantara. Jumlah muridnya 240. Kepada mereka dibagi-bagi anggota kartu yang ber, bertulisan di atasnya Christian Children Farms. Jadi anak eh, anak-anak Kristen punya farms. Jadi itu anak-anak di kirim kirimkan sana nanti datang uangnya dari Amerika. Setiap anak dapat 3000. Yang 500 ditabung, yang 2500 dikasihkan di Jatiroto. Masyarakat nah, muslimin, orang sekarang bertanya, apakah SDM Press ini bercokol di tengah-tengahnya Zending? Malah ada orang yang lebih cerdas mengatakan, iya ya kenapa empres-empres ini kok milih tempat yang sepi-sepi? Jadi usaha pengkristenan kita punya anak-anak ini berjalan di mana-mana. Maka itu saya bilang saudara jangan ketawa, jangan orkes-orkesan, jangan mendengar apa-apa. Saudara prihatin kepada Allah menyelamatkan kita punya generasi ini. So berjalan begitu, ayah-ayahnya tidak mengerti. Pokok anaknya dapat 2.500 tiap bulan, dianggapnya satu sumbangan. Masyarakat muslimin. Yang lebih aneh dari segala keanehan, sifat-sifat keberandalan waktu SK nomor 70 dari Menteri Agama yaitu Bapak Jenderal Alam Syah menentukan bahwa duit yang diterima, sokongan-sokongan yang diterima dari luar negeri untuk organisasi agama di Indonesia harus melalui Kementerian Agama. Dan yang kedua, SK nomor 78 atau 77 mengatakan bahwa kalau orang sudah agam beragama jangan dipropagandai agama lagi, jangan ditumpang-tumpangan begitu. Nanti akan membuat clash. Saya kira semua orang yang semua orang yang mengerti akan mengatakan itu wajar dan lumrah. Tetapi saudara akan terkejut melihat reaksi dari Dewan Gereja Indonesia yang diketuai oleh TB Simatupang, bekas Jenderal Purnawirawan dan Mawi Majelis Wali Gereja Indonesia yang diketuai oleh Kardinal Darmo Yuwono. Saudara-saudara, Kardinal itu terbang dari Semarang ke Jakarta untuk menandatangani surat kepada presiden langsung supaya mencabut itu undang-undang dan menteri agama disalahkan di dipaitu ini argumentasinya seakan-akan mau membuat kantong-kantong agama seperti dulu. Aceh sudah semuanya Islam, tidak boleh dimasuki Kristen. Itu akibat dari pikiran Belanda yang kolonial. Daerah Madura, daerah Islam. Daerah Jatim, daerah Islam itu tidak ada sekarang. Terbuka, bebas buat kita. Lalu Jenderal Alam Syah dalam antara keterangannya mengatakan dan pesanan lesan dari Bung Harto dia bilang pesanan lesan tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam undang-undang. Kita kembali saja pada MPR. Saudara-saudara, begitulah hebatnya reaksi. Lah coba kaum muslimin yang gitu bagaimana Pak? Saya coba bayangkan. Coba umat Islam yang membuat reaksi begitu. Apa halnya saudara-saudara? Tapi sudahlah. Kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum yang selain kita ini giat untuk merubah kita punya agama. Nah, kita harus tahu diri. Kalau kita mau menyerah ya terserah. Waman syaa wa man syaa yakfur. Tapi kalau kita mau kuat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, juga anak istri kita, marilah beramal untuk itu. Masyarakat muslimin, saya kira komentarnya sudah cukup. Mudah-mudahan kita kembali membawa manfaat. Tinggal ada beberapa pertanyaan yang saya kira bisa dijawab sebagian Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan dua hal ayat Al-Quran di bawah ini. Pertama, ليس على amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imun. Yang artinya tidak ada dosa bagi orang beriman dan beramal soleh dan makanan apa saja yang dimakannya. Kalau apa saja makanan dan minuman boleh dimakannya, mengapa daging anjing dan arak diharamkan? Saudara yang terhormat, sesudah ayat ini ada tambahan tidak saudara sebut Ayat ini laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun ma ta'imu idza mattaqau. Selama mereka bertakwa, artinya selama mereka menjalani syariat. Dan di dalam syariat ada taksis apa-apa yang diharamkan antara lain maaf-maaf daging babi, darah, arak dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita pakai dalil ayat ini kalau kita bertakwa kepada Allah. Jadi ada pengecualian sudah jelas daging babi, arak dan sebagainya dan sebagainya. Wa amma mengenai daging anjing maka ada kaul sebagaimana saya katakan. Tapi saya kira saudara penanya dan kita semua ini belum merasa perlu makan daging anjing sebab ayamnya masih banyak alhamdulillah dan kambing masih banyak. Apalagi kambing dipanggil sini enak rasanya. Buat apa kita pikir-pikir untuk bicara tentang anjing ya? Saya kira tidak perlu itu. Masih banyak makanan yang lain. Silakan dan ayat yang kedua walillahi masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu thamma wajhullah yang artinya dan kepunyaan Allah timur dan barat dan kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah kalau begitu umpama kita sholat menghadap ke utara selatan barat dan timur apakah boleh ini juga ayat ada taksisnya Wahai Wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Turun ayat ini sesudah ayat ini Jadi ayat ini merupakan pengikat yang mengkonkretkan di mana arah tujuan. Jadi tujuan itu adalah Ka'bah. Dan disinilah maksudnya menguniformkan arah dalam ibadah. Jadi bukan saja kata-katanya dan bahasanya itu dalam ibadah kita sama. Internasional. Jadi kaum muslimin di RRT, kaum muslimin di London, kaum muslimin di Indonesia, di Turki, di mana saja kalau sholat mesti baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin sama saja internasional kesatuan bahasa kesatuan arah Ka'bah kesatuan cara tidak boleh ada orang sholat begini misalnya melengkering tidak boleh jadi mesti begini dan waktu mengangkat tangan berapa kali di waktu sholat itu ditentukan itu kesatuan upacara jadi empat kali kita dibolehkan mengangkat tangan. Jadi waktu takbiratul ihram satu kali. Kalau hendak rokok satu kali. Kalau mengangkat kepala dari rokok, sami Allah liman hamidah sekali. Kemudian bangun dari tasyahudul awal sekali. Empat kali. Bersatu semua. Dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara. Jadi inilah yang dikatakan organisasi yang paling rapi di dunia menurut Sokolowski ini organisasi perlu kita preteli sebab rapi sekali Sejarah tidak sengaja ini dunia semuanya ada satu bahasa satu arah dan satu cara dalam ibadah ini internasional tidak mudah mempersatukan internasional ya jadi di sini tidak saben waktu Nah, nanti ada waktu-waktu khusus, misalnya sembahyang sunat di tengah kendaraan, itu boleh saudara menghadap mana saja. Sesukanya, se, uh, se di mana itu kendaraan menghadap, saudara bisa menghadap. Tapi kalau wajib menghadap kiblat. Sekian. Bagaimana penjelasan dari uang sogo dan yang menerima sogok? Penjelasan. Sudah jelas uang sogo itu uang yang tidak dibenarkan dan tidak dihalalkan oleh syariat. Yang menerima adalah berdosa. Sekian. Bagaimana hukumnya orang kerja yang memakai uang sodok pada perempuan kerjanya? Apakah setiap menerima gaji tiap bulan itu menerima uang haram karena sodokan atau tidak? Mohon penjelasan. Uang sodokannya itu yang haram. Kalau gaji pokoknya tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Jadi kalau gajinya misalnya serat, eh, seribu rupiah atau sepuluh ribu, karena dia janji pada bawahannya kamu saya masukkan tapi gajimu kasihkan saya 10 ribu satu bulan atau 2 ribu jadi dia dapat 12 yang dua ini yang haram tapi yang 10 ribu itu gajinya sendiri hasil dari pekerjaan dan untuk upahnya sendiri ya yang terakhir bagaimana hukumnya uang kerja yang memakai jasa palsu segala kepalsuan tidak dibenarkan oleh Islam jadi yang didirikan ditegakkan atas yang palsu maka haram hukumnya. Jadi itu penipuan dan penipuan tidak dibenarkan. Jadi tidak dibenarkan uang pal, uang uh, uang palsu diedarkan, juga syahadah palsu, eh, ijazah palsu diedarkan dan kata-kata palsu disebarkan juga tidak dibenarkan. Islam anti kepalsuan. Sekian. Marilah sebagai penutup kita bersama-sama membaca doa yang biasa yaitu يا ربنا ترفنا بأننا